ada dua syarat yang perlu diketahui agar kata tersebut tetap keadaannya menjadi mamnu minas saraf. Nah, inilah yang disebutkan syurutu al mamnu minas saraf. Syarat-syarat mamnu minas saraf. Ya. Pertama, <clears throat> Allah yakuna mudafan dia tidak boleh diidofahkan. Sudah mengerti ya kawan, Mudof mudof ilai kan? Hah? Sudah ngerti kan? Apa itu mudof mudof Ya Yaitu kalau sesuatu disandarkan kepada yang lain. Ya, misalnya apa? Sayyaratul mudiri. Nah, sayyarah disandarkan kepada mudir mobilnya ya mudir nah selama yang di atas itu yang disebutkan tadi poin-poin mamnu minas tidak diidofahkan maka dia tetap keadaannya menjadi isim Allah lain syarif tapi kapan diidofahkan disandarkan ya kepada sesuatu maka dia sudah lagi tidak menjadi isim Allah lain syarif sudah tidak lagi ya Nah, sehingga berubah keadaannya. Sehingga i'rabnya nanti sama seperti i'rab isim mufrad. Nah. Contohnya, sallaitu fi masajida, Coba. Fi, apa ini fi akhwan? Huruf jar. Biasanya kalau kemasukan fi, setelah fi itu apa keadaannya? majrur. Tanda jernya biasanya apa? Tanda asal jer apa? Kasrah. Kalau mamnu minas sorot majrur, tanda jernya apa? Fathah. Ha? Berarti fi harful jar masajidah apa? Majrurun bifi. Dia majrur karena apa? Adanya fi. Wa alamatu jarrihi fathah, ya kan? Kenapa? Karena annahu isim alladhi la yansarif. Kenapa dia isim alladhi la sih annahu tuh muntahal jumu. <coughs> Naam. Ya, dia tetap jadi isim alladhi la yansarif, tapi begitu disandarkan berubah. Ya. Contohnya, itu aku solat fi masajidihim. Sudah disandarkan ke domir. Ya. Maka keliru kalau antum membaca fi masajidahum. Keliru. Kenapa? Karena memang betul tak itu si komentar jumu pada asalnya dia isim labilan sarif. Yang mestinya di fathah. Tapi karena sudah disandarkan ke domir ya disandarkan kepada kata setelahnya maka dia tidak lagi menjadi isim alladhi la yansarif ya jadi kedudukannya dia sebagai apa jamak taksir saja jamak dari masjid wa huwa mudhaf ya dan him mudafun ilaihi nah ini keadaan pertama keadaan kedua ayakuna mujarradan min al ya bahwa kata tersebut harus kosong dari alif lam. Tidak memakai alif lam. Hmm? Tapi kapan isim alladzilal sorif itu pakai alif lam, maka dia sudah tidak isim yang sorif lagi. Ya. Sehingga i'rabnya sama seperti i'rab pada isim mufrad. Ya. Contohnya tadi ya, solai itu fi masaji apa? Fi masaji da atau di? Siapa tadi bilang di? Siapa tadi bilang di? itu fi Solai itu fil masajidi. Nah, karena sudah pakai alif lam. Kapan dia pakai alif lam? maka dia sudah keluar dari isim Allah di la yamsarif. Misalnya ta'allam tu fi madarisa, ta'allam tu fil madarisi. An mugirata. Mugira, kenapa dia jamak apa kenapa dia isim Allah alladzi la syarif? sahibun nadhara pakai kacamata ah Mugira, kenapa dia isim Allah di la syarif? Ha. Mugira nama orangnya. Ha? Naam naam Aceh. Ha. Kenapa dia isimal dari syarif Mugira? Tak tak nih satu alasan. Alasan yang kedua alasan yang kedua nggak tahu. Hah? Siapa yang tahu alasan kedua? Bu Syafiq. Alam. Jadi kalau ada ya kata itu dia istimal lain sarif. Antum lihat pertama dia termasuk nggak diantara tiga yang hanya punya satu sebab. Apakah di kemental jumu? Oh bukan. Apakah di alif taknis? Maksuro bukan atau dia alif taknif mamdudah bukan. Nah, berarti kalau sudah tidak termasuk dari tiga ini maka mesti dia salah satu dari sifat atau alam. Kalau bukan sifat alam, baca Mugiro oh nama orang. Oh nama orang jelas alam. Nama kampung. Oh nama kampung berarti alam. Pokoknya nama-nama apa saja itu alam. Paham ya? Nah, tinggal cari sebab yang kedua. Kenapa? Oh ada taknya. Oh berarti apa? Al alam ma'ah taknis ya. Al alam ma'ah taknis. An mughirata. Tapi begitu dimasukkan alif lam berubah. Bubar isim alladzi la yansarifnya. Ya sehingga dia i'rabnya seperti i'rab isim mufrad. An huruf jar. Mughirata majrur bi'an alamatu jarrihi madza fathah li'annahu isim alladhi la yansarif al-mani' lahu minas yang menyebabkan dia mamnu minas saraf apa al-alam ma'ah ta'nif anil mughirati ma an huruf jar al-mughirati majrurun bi an alamatu jarrihi kasrah li'annahu ismun mufrad. Taib. Ini akhwan dihafal dua syarat untuk menjadi isim alladzi la yansarif. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika